Ikhwati ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Batta wa Allah wa iyyakum min syarril munafiqin wa kaidal baghin. Semoga Allah selamatkan kami dan kalian dari kejahatan munafikin dari tipu daya baghin orang-orang zalim yang melampaui batas wala wa iyyakum minal la'ibina biddin Semoga Allah tidak jadikan kita semua tidak dijadikan dari orang-orang yang mempermainkan agamanya la'ab main-main dalam agamanya nggak serius nggak sungguh-sungguh dijadikan main-main saja la'ibin sehingga berani melakukan sesuatu yang bahkan mengancam akidah dan imannya mengancam manhajnya main-main agamanya dibotang datang ke sana datang kemari ikut sana ikut sini wala minalladzina stahwadhumus Semoga Allah tidak jadikan kita orang-orang yang dicerumuskan oleh syaitan ke lembah kehancurannya. Fartaddu naqisin wa saddu hairin sehingga mereka kembali ke belakang, mundur dan bahkan dengannya mereka telah menghalangi orang dari jalan Allah, dari orang-orang yang bingung dalam beragama. Oleh sebab itu dilarang membantah dalam rangka membela ahlul batil mendebat, mendebat untuk membela. Enggak mereka gini kok anu ini itu. Jangan ini anu ini. Karena 107 wala tujadil anilamu mendebat orang-orang yang berkhianat kepada diri mereka sendiri. Makna ayat bahwa tidaklah mendebat untuk mereka kecuali orang-orang yang sama seperti mereka. Karena dilarang oleh Allah, makanya wala tujadil. Karena orang yang mendebat untuk membela. Siapa bilang mereka itu sesat? Siapa bilang mereka itu hizbi? Mereka anu kok dia mendebat, membela dengan subhat-subhatnya, dengan segala cara dan yang dia punya tidak akan dia lakukan itu kecuali karena dia sama seperti mereka. Karena ada kesamaan, karena dia mirip dan serupa dengan mereka, makanya dia nggak terima kalau mereka ditahdir, makanya dia nggak terima kalau mereka dicela dan dibicarakan. Maka dia debat, dia bela. Dan itu dilarang oleh Allah. Wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum. al syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang orang yang membela ahlul bidah apakah sama seperti mereka Jawab beliau, "Hadza minhum." Hadza da'in lahum bila syak, hadza minhum. Tidak diragukan orang ini sama seperti mereka. Bahkan dia menjadi da'inya. Dengan pembelaannya dia menyeru orang untuk mengikuti kebid'ahan dan kesesatan orang ini. Dia menjadi da'inya. Falladhi yubarrir lahum wa yudafi anhum la syaka annahu minhum. Yang mentabrir mentabrir itu memuluskan jalan mereka. Memberi alasan-alasan, memberi uzur-uzur untuk mereka. Bahkan mengeluarkan dalil untuk syubhat pembelaan terhadap mereka. Tidak diragukan lagi orang ini sama seperti mereka walaupun dia mengaku di atas sunnah. Walaupun dia mengaku di atas manhaj, di atas al-haq. Sama seperti mereka tidak ada beda. Dan bahkan yang semacam itu seperti Ibnu Battah katakan muttaham bin nifaq di kalangan ulama salaf tertuduh dengan kemunafikan. Sangat dikhawatirkan orang ini munafik. Karena seperti orang yang seperti dialah ayat turun. Celaan Allah kepada munafikin tadi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Diturun kepada orang-orang seperti ini. Muttaham bin nifaq Bukan main-main, bukan perkara ringan di kalangan salaf yang seperti itu. Orangnya tertuduh dengan kemunafikan, khotir. Jadul khotir. Sangat berbahaya. Tidak bisa dipercaya orangnya, tidak bisa diberikan amanat kepadanya. Karena dia sangat memaborotkan ahlu sunnah tadi menyeret orang terjerumus, membuat orang tertipu. Kalau fulan atau kelompok ini sesat dan gak baik kan nggak mungkin fulan ini ikut di sana ngisi di mereka ikut daurohnya, dan semisalnya hanya nah, kan menipu orang Mutaham bin nifaq Wal'iyadu billah Demikian sikap dan manhat ahlu sunnah dan salafus saleh rahimahumullah orang yang bersungguh-sungguh dan serius dalam wala wal baraknya lillah dalam hub wal bughd lillah karena Allah memerintahkan untuk orang itu dengan penuh keseriusan. Allah sebutkan dalam ayat dalam Quran terkait nabinya Yahya alaihissalam khudil kitab bi quwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha khudhil kitaba bi quwwah ambil kitab itu dengan kekuatan artinya ambil amalkan dengan kekuatan dengan serius dengan sungguh-sungguh jangan kamu buat mainan Jangan kamu lembek terhadap pengamalannya. Yang itu perintah, amalkan, lakukan. Taati. Yang itu larangan, tinggalkan, jauhi. Yakini itu haram, ini dilarang. Tinggalkan karena Allah. Bikuah dengan segenap kekuatan dan seperti itulah a'immah salaf rahimahumullah dengan penuh kesungguh-sungguhan dalam agama ini karena itu mereka yakini modal mereka satu-satunya yang paling berharga di dunia ini agamanya tidak ingin dia buat mainan dan takut khawatir sekali mereka untuk tercoreng dan berkurang agamanya. Kata Imam Malik Ibnu Anas, dinuka innama huwa lahmuka wadamu. Agamamu itu darah dagingmu. Segala-galanya artinya untukmu. Itu yang akan menjagamu di dunia, itu yang akan kamu bertanggung jawabkan. Jannah atau nar, yang akan kamu dapati nanti di yaumul kiamat tergantung agamamu. Maka betul-betul jaga dan lindungilah dari setiap orang yang merongrong dan ingin merusak agamamu. Makanya para ulama salaf ingatkan, jauhi pergaulan dengan ahlul bidah. Tinggalkan mereka, iya kawa iyahu. Dan itu dari tanda kefakihan seseorang dalam agamanya. Hmm. Bahkan lebih dari itu, orang yang bermajlis dengan mereka, berteman dengan mereka, hindari, tinggalkan, jauhi. Ini semua untuk menjaga agamamu, kemaslahatan iman, kemaslahatan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman, akidah dan agama kita dari makar-makar musuh-musuhnya. Wallahu taala alamu sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.